agama kalian Artinya tiga kesatuan tadi adalah agama. Sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mereka-mereka yang memisahkan ilmu ma'arif dari ilmu fikih dan usul. Akibatnya mereka menjadi tersesat. Yang mereka dalam keadaan mengaku sebagai sufi, mengaku tasawuf. Tetapi sangat berbeda dengan tokoh-tokoh mereka yang mereka banggakan. Karena dulu dalam keadaan mereka mengerti ilmu fiqh dan ilmu usul, tetapi sekarang dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Sehingga mereka dalam keadaan berjalan di jalan lain yang betul-betul jalan yang baru, muhdath yang persis seperti apa yang pernah terjadi pada kaum Nasrani yaitu rahbaniyah, kependetaan. Dalam hadis tersebut setelah menyebutkan tiga perkara tadi yang ternyata di bawahnya bercabang-cabang sangat luas yaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Maka yang berikutnya tentang sah. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sah. Akhbirni anis sah. Kabarkan kepadaku tentang sah, tentang hari kiamat. Maka Nabi Allah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama as sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Ini mana kalimat mal mas'ulu anha bi'a'lama as sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yani anna ilmal khalqi kulluhum fi waqti sa'ati sawa. Yani ilmu tentang hari kiamat, ini ilmu khalqi, ilmunya para makhluk. Kullihim seluruhnya. Fi waktu saat tentang waktu hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, ilmu mereka sama. Ilmu mereka sama semuanya tidak ada yang tahu. hadza isyaratun ila anna Allah Ta'ala sta'asara bi'ilmihima. Bahwa, bi'ilmiha. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyimpan ilmu tersebut pada dirinya. Ini isyarat bahwa ilmu sah, ilmu tentang hari kiamat, itu dalam keadaan istathara bi'ilmiha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghususkan ilmu ini hanya untuk dirinya, tidak diberitahukan kepada siapapun. Tidak malaikat-malaikatnya, tidak pula rasul-rasulnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak tahu dan Jibril tidak tahu. Sehingga Rasulullah menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya sama-sama tidak mengerti. Tidak seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Rasulullah tahu, menjawab. Dan Jibril pun tahu. Apa buktinya kalau Jibril tahu? Jibril menyatakan, Sadakta, engkau benar. Sadakta, engkau benar. Setiap Rasulullah menjawab, Jibril menyatakan sadakta. Tetapi ilmu tentang hari kiamat la Jibril wala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kedua-duanya tidak mengerti mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Walihada jaa annal al-alam annal al-alim idza su'ila an syai'in la ya'lamuhu an yaqula la a'lamuh. Oleh karena itu, disebutkan bahwa seorang alim, seorang yang berilmu, ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, dia mengatakan la a'lamu, aku tidak mengetahuinya. Wa annada la yanqushu syai'an bal huwa min wara'ihi wa dinih. Dan jawaban seperti itu tidak mengurangi kewibawaannya dan tidak mengurangi sama sekali kedudukannya bahkan menunjukkan waraknya, menunjukkan tawadhu'nya dan sangat tingginya agama dia. Sebab kalau dia memaksakan diri dengan menjawab sebisa-bisanya padahal dia tidak tahu, ini namanya mutakallif. Dan Nabi SAW diajarkan untuk tidak menjadi mutakallifin. Wama ana bimutakallifin. Tidaklah aku sebagai orang yang memaksa-maksakan diri atau memberat-beratkan diri. Maka bin Azakumullah ketika Rasulullah ditanya tentang sah, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha a'lam min sa'il. Artinya, aku tidak tahu. Aku tidak memiliki ilmunya. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui tentang itu. Artinya Rasulullah SAW menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak memiliki ilmu tentang kapan hari kiamat. Dan itu tidak mengapa diucapkan oleh seorang alim. Rasulullah SAW adalah a'lamun nas biddin. Rasulullah adalah manusia yang paling alim tentang agama, manusia yang paling berilmu tentang syariah. Tetapi kalau ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab la a'lamu. Saya tidak tahu. Saya tidak punya ilmunya. Sehingga khonifidina azakumullah, kalau Rasulullah SAW menyatakan saya tidak punya ilmunya, pada perkara yang dia tidak tahu, maka yang di bawah Rasulullah yang di bawah beliau oleh salatu wassalam dari kita dari dari manusia-manusia dari kaum muslimin lebih pantas lagi untuk menyatakan la a'lamu sehingga apakah dia sebagai dai atau sebagai alim ulama atau sebagai tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama ya. kalau ditanya sesuatu dan dia tidak tahu tidak mengapa untuk menjawab la adri la a'lamu wallahu a'lam kalimat-kalimat yang wajar diucapkan oleh seorang manusia karena tidak ada manusia yang alim fi kulli syai. Enggak ada. Pasti dia tahu sebagian dan sebagian tidak tahu. Maka khonifilina na'azakumullah karena demikian keadaannya maka sesungguhnya kalimat la a'lamu atau kalimat la adri saya tidak tahu, saya tidak mengerti atau kalimat wallahu alam itu wajar diucapkan oleh seorang alim sekalipun. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah kata Ibn Rajab di dalam hadis ini ada pelajaran bahwa seorang alim kalau ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu hendaklah dia menjawab la a'lamu wa anna dzala yanqusuhu syai'an dan jawaban itu tidak mengurangi kewibawaannya tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia sebagian kaum muslimin sebagian para dai yang merasa dirinya sudah top, maka dia malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Apa akibatnya? Akibatnya dia menjawab dengan seenaknya. Menjawab dengan memaksakan diri. Menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dia memberikan fatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, akhirnya dalla wa adal. sesat dan menyesatkan orang lain. Maka ikhwan azakumullah, sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang wajar diucapkan bahkan oleh Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Lianna fauqa kulli ilmin alim. Karena di atas semua yang berilmu, berilmu ada yang maha berilmu. Fauqa kulli ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang lebih berilmu. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Khamsun la ya'lamuhunna illallah." Lima perkara. Tidak ada yang mengetahui lima perkara ini kecuali Allah. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan al-ghais. Ini juga kapan turunnya, di mana turunnya hujan. Ini juga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim-rahim para wanita. yakni calon anak yang akan lahir. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya sendiri yang mengandung, dia tidak tahu bagaimana anaknya. Apakah rambutnya lurus apa keriting? Apakah putih atau hitam? Dia tidak tahu. Bagaimana keadaan bentuknya? hidungnya, matanya, mulutnya. Tidak mengerti. Wa ma tadri nafsun bohada taksibu Dan setiap jiwa tidak ada yang mengetahui kapan atau apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma sumbi ayi bi ayyi ardin tamut dan setiap jiwa tidak mengetahui kapan dia mati, di mana dia mati. Bi ayi ardin tamut, di bumi mana dia mati. Ikhwan fillah azakumullah diakhiri ayat ini dengan kalimat innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, lagi Maha mengetahui. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab tafsir bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan khamsun la ya'lamuhunna illallah lima perkara dan tidak ada yang mengetahui lima perkara ini kecuali Allah. Ternyata lima perkara ini terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Pertama tentang ilmu hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, ilmu tentang hujan, kapan turunnya hujan, ilmu tentang apa yang ada dalam rahim-rahim manusia dan apa yang akan terjadi esok hari dan di bumi mana dia akan mati. Ini adalah kunci-kunci ilmu ghaib. Mafatihal gaib yang la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama disebut adalah ilmu sah. Maka pada lima perkara ini justru jawaban yang paling benar kalau ditanya adalah la a'lam atau la adri atau kalimat wallahu a'lam. Kapan hari kiamat Pak Ustaz? La a'lam. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Masalah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ditanya, kira-kira anak saya ini yang lahir nanti bagaimana, Pak Ustadz? Ini saya ustadz bukan dukun. Maka saya tidak akan menebak-nebak hal yang gaib. Saya akan jawab dengan kalimat la a'lamu. Atau la adri. Atau wallahu a'lam. Demikian pula ketika ditanya, apakah besok akan hujan? Mau safar, tanyanya ke ustadz. Ini sering terjadi. Karena kiai dianggap seperti dukun. Sehingga bertanya tentang kapan atau apa yang akan terjadi esok, tanyanya pada kiai. Bagaimana besok hujan apa enggak? Saya mau adakan acara kenduri ini. Iya. Tidak ada yang mengetahui hari esok dan tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan. Walaupun sudah dalam keadaan awan itu ada di atas kepala kita, masih belum pasti hujan atau tidak hujan. Maka khonifidina azakumullah, tentang ilmu-ilmu gaib ini tidak yang mengetahuinya kecuali Allah, maka jawaban yang paling tepat ketika kita ditanya adalah wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha? Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman Yas'alunaka 'anis sa'ah mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat nomor mursaha kapan akan terjadi katakan ya. jawablah diajarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjawabnya Jawablah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabbku. Ini sama maknanya dengan kalimat wallahu alam. Allah yang lebih tahu tentang itu. Ilmunya ada pada Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak menyingkapkan kapan waktunya kecuali dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard. Berat terjadi di langit dan di bumi. La ta'tikum illa bagtah. Tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Baghtah yakni tak terduga. Ikhwan a'azakumullah. Demikian digambarkan bahwa hari kiamat akan terjadi dalam keadaan tiba-tiba, dalam keadaan tidak terduga dan ilmunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Kunci-kunci gaib itu ada lima perkara. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian dibacakan ayat tadi, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت disebutkan lima perkara tadi itulah yang dikatakan mafatihul ghaib kunci-kunci kegaiban yang pertama tentunya yang sedang dibahas yaitu tentang hari kiamat tidak akan mengetahuinya kecuali Allah yang kedua masalah turunnya hujan yang ketiga masalah rahim yang keempat apa yang terjadi esok disebutkan esok kenapa karena apa yang sudah terjadi hari ini, yang sudah terjadi, sesungguhnya bukan gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sebelah sana. Tetapi orang yang di sana tahu. Berarti, apakah gaib? La ya'lamuha illahu? Atau sudah ada yang tahu di, makhluk, di antara makhluk-makhluk? Sudah ada yang tahu di antara makhluk-makhluk. Karena sudah terjadi. Apakah manusia yang ada di sekitar itu maka dia melihat tahu dengan matanya, ada yang mendengar berita, tahu dengan telinganya, ada pula yang tahu dalam keadaan dia betul-betul mendapatkan berita dari yang thiqah, dari orang yang terpercaya, maka dia tahu. Maka khonifidina azakumullah sering masalah ini yang menipu kaum muslimin karena disangkanya itu adalah gaib. Wah orang ini tahu yang gaib. Ternyata bukan tahu yang gaib. Dia tahu apa yang sudah terjadi yang diketahui oleh makhluk yang hadir di situ. Sedangkan makhluk yang hadir di situ bukan hanya dari jenis manusia, juga dari jenis jin. Maka ketika orang tadi datang ke dukun, ya, begitu tiba di pintu, kamu mau bicara masalah keluargamu. Iya. Loh, kok tahu? Kamu mau mencari anakmu kan, Loh, kok tahu? Kamu datang dari Jakarta kan? Dari sini kan? Dari situ kan? Kok tahu semua? Wah ini orang tahu yang gaib. Bukan, bukan tahu yang gaib. Jinnya dia berbicara dengan jin yang ada pada dirimu atau korinmu. Yang selalu di sebelahmu. Korin. Berbicara. Sejak kamu di jalan sana sudah berbicara. Apakah itu gaib? Bukan gaib. Wah ini orang alim, alim gaib. La. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan gaib. Ketika ditanyakan besok apa yang terjadi. Maka dukun tadi sehebat apapun, setinggi manapun, seterkenal apapun, nggak akan tahu hari esok. Apa yang terjadi besok pada dirinya dia nggak tahu. Apalagi pada orang lain. Maka konfidna azakumullah. Kunci-kunci kegaiban ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang mengaku-ngaku tahu hari esok adalah kedustaan dan pengakuan dusta mengaku-ngaku ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal utitu mafatih kulli syai'in illa al-khams. Aku diberi lima kunci-kunci segala ilmu kecuali lima perkara disebutkan lima perkara tadi, kecuali tentang hari kiamat, kecuali tentang apa yang ada dalam rahim, kecuali tentang apa yang terjadi hari esok, kecuali tentang di mana akan mati. Ya. Namun riwayatnya ada kelemahan, disebutkan diriwayatkan pula oleh Tabrani dan Baifkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Dhaif al-Jami'. Wa kharraja aidan bi isnadihi an ibni Mas'ud yang juga dhaif. Baik selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang isyarat-isyaratnya atau tanda-tandanya. Karena Jibril ketika ditanya atau ketika bertanya dan dijawab dengan kalimat mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, maka kalau begitu terangkan amaratiha, tanda-tandanya. Kalau tidak tahu hari kiamat kapan datangnya, kalau gitu tanda-tandanya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Antalidal amatu rabbataha. La, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Al-amah adalah budak perempuan melahirkan tuannya. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. Di antaranya mereka menafsirkan bahwa kalimat rabbataha adalah sayyiduha atau sayyidatuha wa malikatuha yakni pemiliknya seorang budak melahirkan pemiliknya ini adalah kinayah atau ungkapan tentang semakin banyaknya para rakiq para budak-budak sehingga banyak ummahatul aulad. Apa ummahatul aulad? Umat ummahatul aulad adalah budak yang telah melahirkan anak dari tuannya. Karena hukum al-amah seorang budak itu boleh dijimai dalam keadaan statusnya bukan istri. Sehingga kalau sayidnya, sayidaha, menjimainya dan ternyata budak ini hamil, maka lahirlah walad. Akhirlah anaknya. Anak siapa ini? Anak tuannya kalau Sayyidnya adalah Abdullah, maka dia adalah anaknya Abdullah. Ini tidak disebut-sebut sama sekali. Amah ini, budak perempuan ini, tidak disebut dan tidak berkait sama sekali. Hanya dikatakan ini adalah bin Fulan, Ibnu Sayyid, anaknya Sayyid ini, Ibnu Abdullah, anak Abdullah. Dan dalam keadaan merdeka anaknya. Bukan budak. Anaknya adalah statusnya merdeka, tetapi ibunya tetap dalam keadaan budak. Sehingga suatu saat Ketika Sayyidnya mati, maka anak inilah yang menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Ya. Ini khonibin azakumullah dikatakan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tetapi ada ikhtilaf di kalangan para ulama yang berpendapat sebaliknya. Justru kalau sayyidnya adalah mati, ya, maka ibu ini otomatis merdeka. Kenapa otomatis merdeka? Karena dia dalam keadaan statusnya terbawa oleh anaknya. Maka statusnya dia sebagai ibu al-aulad atau dikatakan ummul aulad dan dia merdeka secara otomatis. Sehingga bagaimana tafsir hadis tadi? Tafsir hadis tadi berarti ketika dalam keadaan belum meninggal sayidnya, ibunya dijual. Ibunya dijual, kemudian dibeli oleh seseorang. Dibeli, dijual, dibeli, dijual dalam keadaan sudah terpisah dengan anaknya. Ketika anaknya dewasa, karena banyaknya rakik, banyaknya budak-budak yang diperjualbelikan, maka anak ini kemudian ketika dewasa membeli budak dan ternyata ibunya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Berarti dia memperbudak ibunya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Demikian ya khonifidina azakumullah beberapa tafsiran. Ada pula yang menafsirkan tapi tafsir-tafsir mutaakhirin, tafsir-tafsir belakangan ya melahirkan anak-anak durhaka yang memperlakukan ibunya sebagai budaknya. Wallahu taala alam. Itu adalah pendapat-pendapat dan diantaranya yang terakhir saya sebutkan atau yang yang kedua tadi adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan antali dal amah rabbataha adalah taktur ummahatul aulad. Semakin banyaknya ibu-ibu budak-budak perempuan yang melahirkan, Yaqul idza waladat faqad utiqat liwaladiha. Dan budak-budak perempuan yang melahirkan tadi, kalau dia melahirkan, dia otomatis merdeka ketika tuannya telah mati. Di sini hujjah anna ummahatul aulad la yub'ana wa qad fussira qauluhu dan ditafsirkan pula ucapan antali dal amah rabbataha bi annahu yaktur jalbir raqi banyaknya mengambil budak-budak sehingga seanak, seorang anak perempuan ya, mengambil budak dan kemudian dia mengambil ibunya sendiri atau membeli ibunya sendiri watas takdimaha dan memperbudak ibunya jahilah bi annaha ummu ummuha dia tidak mengetahui bahwa dia adalah ibunya sendiri karena terlalu banyaknya perbudakan Waqahada fil Islam dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Waqila ma'nahu al ima yalidnal muluk. Ada pula yang berpendapat bahwa makna hadis tadi adalah seorang budak perempuan melahirkan seorang raja. yakni karena dia adalah budaknya raja, maka anak yang dilahirkannya adalah anak raja maka anaknya menjadi pemimpin, ibunya tetap dalam keadaan budak. Wakala Waqi' berkata Waqi' maknahu talidul ajam al-arab. Kata Waqi' Ibn Jarrah bahwa maknanya seorang ajam, seorang ah, asing melahirkan orang Arab. Wal Arab mulukul ajam, sedangkan Arab adalah pemimpin dan raja-raja orang-orang ajam. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, adalah antara hufat al urat al alata yatatawaluna fil bunyan. Tanda hari kiamat yang kedua adalah engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin papa, tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Akan dibahas insyaallah pada kajian yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.